pagi yang berbahagia ini kita akan menyimak dan mengikuti secara langsung kajian dan tausiah ilmiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafirahullah beliau ulama Ahlus Sunnah Yordania murid dari muhaddis zaman ini yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala kita akan menyimak tausiah beliau dengan penerjemah Al-Ustaz Abu Ala Kurnedi hafirahullahu taala dan pada sesi tanya jawab nanti kami undang Anda untuk berinteraksi di layanan pesan singkat saja kami ulangi untuk pertanyaan dan interaksi Anda di pagi menjelang siang hari ini melalui pesan singkat saja di 081317776543. Baik saudaraku seiman seakidah kita simak dan ikuti kajian bersama beliau Hafirullah Taala. Kita simak berikut tayangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. الإسلام يقول الله عز وجل لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan uh, menyiarkan secara langsung uh, nasihat dari uh, guru kita dan syekh kita yaitu Syekh Ali Hasan Al Indonesia dalam rangka cara untuk menanti mereka-mereka yang ada di penjara ya dari kelompok ini Kami minta dan beliau secara langsung untuk memberikan nasihat kepada semua muslimin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه واتبع هداه ليوم نلقاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ترجم ممكن. طيب <clears throat> Setelah mengucapkan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hafizahullah taala berkata, "Amma ba'd." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri" demi masa, innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan yang merugi. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang yang saling menasihati dalam al-haq dan saling menasihati dalam kesabaran. وهذه الآية الكريمة وإن كانت جاءت بلفظ الخبر لكن فيها إرشادا عظيما جدا لأهل الإيمان والإسلام أن يتواصوا فيما بينهم بالحق وأن يتعاهدوا أنفسهم بالصبر آية آية ini eh, yang Allah firmankan walaupun datang dalam lafaz khabar yakni kabar dari Allah Subhanahu wa taala tetapi maknanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam al-haq dan saling menasihati dalam kesabaran. والحق أعلى صوره وأجمل مظاهره الكتاب والسنة Al-haq yang paling tinggi gambarannya dan paling indah adalah Alkitab dan Sunnah. فهما الأص- الأصل والأساس الذي يجب أن يتواصى به فيما بينهم الناس Keduanya adalah merupakan asas, merupakan dasar yang wajib manusia menggunakan dasar keduanya dalam nasihat menasihati di antara manusia. حتى لو جاءك الحق من العدو فالأصل أن تقبله وأن تذل له Walaupun datang al-haq dari musuh anda Maka yang wajib adalah Wajib bagi anda untuk menerimanya لأن الحجة هي التي يجب على كل مسلم أن ينصاع لها وأن يتبعها وأن يترك كل ما دونها لها Karena hujjah yang baik adalah hendaknya seorang muslim tunduk kepada hujjah tersebut dan eh, tidak menerima selainnya. نعم نحن نعلم أن هنالك موانع كثيرة من ال- من قبول الحق Ya, kita mengetahui bahwasanya di sana adalah mawani, yakni pencegah-pencegah yang bisa menghalangi manusia dari menerima al-haq, dari menerima kebenaran. منها سوء الظن بالناس Di antaranya adalah berburuk sangka terhadap manusia. فإذا أسأت الظن بأحد من الناس فإن هذا سيكون مانعا لك من قبول ما معه من الحق apabila anda berburuk sangka kepada salah satu dari manusia maka ini salah satu hal yang mencegah anda mendapatkan al-haq kebenaran ومنها كذلك الكبر di antaranya juga adalah kesombongan والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda bahwa al-kibru adalah uh, gham, uh, al-kibru بطر الحق بطر الحق. وغمط الناس al-kibru adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. ومنها النظر إلى الأتباع Dan di antaranya juga adalah melihat kepada atba' para pengikut. ومنها حب الرئاسة Di antaranya juga adalah cinta kepada kepemimpinan. ومنها مخافة أن يقال في الشخص شيء من الناس Di antaranya juga adalah kekhawatiran dan ketakutan pada diri seseorang dikatakan jelek dari manusia. ومنها التصديق بإشاعات وكذبات مع أو ضد Di antaranya juga menerima eh, isyaat, menerima eh, menerima isu-isu yang ada di tengah manusia. هذه كلها أو بعضها يجب أن تجعل أن لا تجعل المسلم آه، يقف أمام الحق Ini semuanya atau sebagiannya wajib bagi seorang muslim untuk tidak meng- menjadikan hal ini berdiri untuk menghalangi dia menerima kebenaran. فضلا عن أن يرفض هذا الحق Apalagi menolak kebenaran tersebut. وهذا هو معنى قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala wa tawassau bil haq mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran wa fi ayatin ukhra wa bis sabr wa bil marhamah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman saling menasihati dalam kesabaran dan saling nasihat menasihati dengan uh, kasih sayang وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى في زيارات متعددة لهذه البلاد الأندونيسية Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik kepada kami untuk berziarah ber, berkunjung ke Indonesia ini di beberapa tempat. وهذه الزيارة الخامسة عشرة dan ini adalah kunjungan yang ke-15 منذ ما يقرب من 15 عاما mendekati 15 tahun وهي كلها زيارات نعلم فيها الكتاب والسنة Kunjungan-kunjungan ini semuanya kita mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. ونعلمهم العقيدة الصحيحة. Dan ajarkan mereka akidah yang benar. ونعلمهم المنهج الحق. Mengajarkan mereka manhaj yang hak. كل ذلك تواصيا بالحق والصبر والمرحمة. semua itu merupakan dalam rangka menegakkan saling nasihat menasihati dalam al-haq dan, dan dengan eh, kasih sayang ولما كان المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم dan ke- eh, ketika يسعى بذمتهم أدناهم يعني أن الصغير منهم يقوم بالشأن بشأنهم كالكبير ketika kaum muslimin yang eh, paling rendah di antara mereka memiliki urusan seperti yang paling besar di antara kaum muslimin ومشاكل المسلمين واحدة sedangkan perkara-perkara masyakil masalah-masalah yang dihadapi kaum muslim itu satu وبلادهم وإن تباعدت أقطارها واحدة negeri mereka negeri kaum muslimin walaupun jauh adalah dianggap satu كما أن عقيدتهم واحدة وإلههم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد وقبلتهم واحدة akidah mereka satu Tuhan mereka, ilah mereka satu, Nabi mereka satu, Quran mereka satu. لذلك في هذه الزيارة جاءنا بعض الإخوة الأفاضل وقالوا لنا سنفسح لكم المجال لمناقشة بعض آه، الشباب المسلم الذي تأثر ببعض الأفكار المخالفة للكتاب والسنة. لا datang kepada kami sebagian ikhwah yang afadil untuk meminta eh, berdiskusi dengan sebagian dari para pemuda yang memiliki pema- pemikiran yang eh, menyimpang. وقد أسعدنا ذلك وأفرحنا Hal itu telah membuat kami bergembira dan berbahag- berbahagia. لأنه يشكل نوعا من هذا الذي ذكرناه من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. Karena ini salah satu jenis daripada menegakkan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. متذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. Mengingat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم engkau memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah dengan atas uh, dasar atau wasilah engkau, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan uh, onta merah. ومن خلال بعض المعارف di antara والصلات di antara uh, perkenalan dan hubungan تيسر لنا والحمد لله اللقاء بعدد ومجموعة من هؤلاء الإخوة dimudahkan untuk bertemu dengan sekelompok ikhwah, sekelompok uh, saudara. Wa ana aqul wa in khalafuna fil manhaj wal aqidah. Saya katakan mereka adalah saudara walaupun mereka menyelisihi akidah dan manhaj kita. Karena ukhuwah islam tajma'una. Karena ukhuwah Islam, persaudaraan Islam ini mengumpulkan kita semua. Wa nahnu narhamuhum wa Kami sayang kepada mereka dan belas kasihan kepada mereka. Wa nuridu khaira Kami inginkan kebaikan bagi mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu Dan Nabi sallallahu alaihi bersabda, tidaklah seorang dikatakan imannya sempurna sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Wa ana aqul walhamdulillah Dan saya berkata alhamdulillah أننا وجدنا من أكثر هؤلاء الشباب الذين جالسناهم الأخلاق الطيبة Kami mendapati kebanyakan mereka dari para pemuda yang duduk bersama kami akhlak yang baik sekali. والحرص على الخير dan semangat untuk mendapatkan kebaikan. والقبول للحق menerima al-haq. والتجاوب عن النقاش saling berjawab e, menerima dengan diskusi yang ada mimma yadullu ala nafsiyat thayyibah wa jamilah menunjukkan bahwa diri-diri mereka jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang baik dan indah wa qad yakunu ba'd akhar wa huwa al-aqall sebagian mereka ini sedikit salaka maslakan mukhalifan li hadha al-maslak berjalan e, dengan jalan yang menyelisihi jalan yang baik ini. Falam yajlis walam yaqbal Tidak mau duduk, tidak mau menerima, وكان نصيبه البعد عن المج- المجالسة وعدم الرضا بها ba- maka bagian dia adalah jauh dari duduk-duduk mujalasah dan dari keriduannya. وذكر هذا البعض الذي رفض البحث والمناقشة Sebagian mereka menyebutkannya dari orang yang yang tidak menerima diskusi, كلمات يسيرة kalimat yang singkat, yang sedikit جعلته يترك بل أقول للأسف يتهرب yang menjadikan mereka lari. وهي كلها شبهات واهيات Semuanya adalah subhat-subhat. أما الشيء الأول فهو قال نحن نريد المحاورة ولا نريد المحاضرة Pernyataan yang pertama mereka berkata, kami menginginkan diskusi, tidak menginginkan ceramah. وهذا الشيء قد قلته قبله Dan ini adalah perkataan yang saya sudah katakan sebelumnya. وفي المجلس نفسه Dalam majelis itu juga. وكررته غير مرة Dan saya terus mengulang-ulang lebih dari sekali. لكنني تكلمت بكلمة لا تتجاوز العشر دقائق أردت أن أ- أ- ألطف فيها الأجواء وأرقق فيها القلوب Tetapi aku berbicara sekitar 10 menit dengan niatan ingin men, eh, meng- mendinginkan suasana. ولم أدخل في أي نقاش في هذه المسائل أصلا Dan belum masuk ke dalam diskusi sama sekali. فإذا به ينقل كلمتي بعكس مرادي ومقصودي وبعكس الواقع Dan ternyata kemudian dia menukil perkataanku berbeda dengan kejadian yang ada. هذه نقطة النقطة الثانية أنه تعلل بشيء غريب جدا perkara atau poin yang kedua dia beralasan dengan per, alasan yang sangat aneh فقد كان الإخوة جالسين على الأرض saudara-saudara yang lain duduk di atas tanah di atas lantai وهناك بعض الناس الذين هم يعني من ذوي المكانة في المجتمع والمنزلة في في الناس أيضا جالسين على الأرض Di sana juga ada orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia juga duduk di, di atas lantai. Saya duduk ketika pertama kali ke, eh, di, di, di awal majlis untuk izin. Saya minta izin agar saya duduk di atas kursi. Karena kasrat al-julus 'ala al-ard tu'zi qadamai Karena duduk di atas eh, lantai itu menyakitkan dua kaki saya. وكررت هذا الإذن والاستئذان من الإخوة جميعا مرتين Dan saya mengulangi izinnya sampai dua kali kepada saudara-saudara saya. فإذا بهذا المعترض يقول أنت تجلس كالملوك وتناقشنا على الكرسي كالملوك Dan tiba-tiba orang ini yang menyanggah berkata, Anda duduk di atas kursi seperti raja. فقلت ما أقبح هذا hadha Maka saya berkata, alangkah buruknya prasangka yang buruk ini. Yani law annani jalast 'ala al-kursi ibtida'an wa dun i'tidhar lama jaza laka dhann itidhar wa al-idhn marratayn aw thalath marrat Seandainya saya duduk langsung di atas kursi tanpa izin, maka tidak boleh Anda suudzon. Bagaimana saya sudah izin beberapa kali kepada yang hadirin yang ada. ثم يقول ايضا kemudian dia juga berkata انت جئت من قبل الحكومه anda datang dari pemerintah وانا اقول فلنفرض انني جئت من قبل الحكومه ما المشكله Maka saya katakan apa masalahnya? Wahal nastati' an nadkhul ila Indonesia bidun ta'syirah? Apakah saya bisa masuk ke Indonesia tanpa adanya visa dari pemerintah? Wa bidun muwafaqat al-hukumah? Tanpa ada persetujuan dari pemerintah? Wa anta fi hadha al-makan alladhi anta fiha lasta jalisan بإذن وموافقة الحكومة dan Anda duduk di tempat ini juga apa bukankah karena izin dari pemerintah وتأكل وتشرب وعندك الكهرباء والماء كل ذلك بموافقة الحكومة makan dan minum dan Anda menikmati listrik juga bukankah dari pemerintah أما أنه يجوز لك tujizu لنفسك ما لا la لغيرك apakah boleh bagi Anda dan tidak boleh bagi yang lain لا يهمنك يا أخي المسلم أن تكون أن يكون هذا الإنسان أو ذاك من قبل الحكومة أو غير الحكومة المهم أن تنظر ما معه من الحق Tidak penting bagi anda wahai saudaraku muslim Apakah dari pemerintah atau bukan dari pemerintah Yang penting anda lihat Apa yang dibawa dari kebenaran dari orang tersebut An tanzura ila kalamih Hal huwa muwafiqun lil haq Litaqbalahu am huwa mudadun lil haq Litarfudahu Hendaknya anda melihat kepada perkataannya apakah sesuai dengan al-haq atau menyelisihi al-haq. Jika ja'aka al-haq min adu yajib an taqbalahu. Jika datang al-haq dari musuh anda, anda wajib menerimanya. Wa idza ja'aka min al-habib was-sadiq al-batil yajib an taruddahu. Apabila datang dari saudara anda, teman anda, sesuatu yang batil, wajib anda e, membantahnya. Amma al-ittika' ala hadhihi syubha al-wahiyah al wahina Adapun bersandar dengan subhat yang ring, ring- lemah tersebut, lemah ini, أنني جئت من طرف الحكومة أو جئت من طرف غير الحكومة هذه يعني شبهة فاسدة ما لا أصل لا أصل ولا Dia berkata, saya tidak percaya dengan daimah atau perkataan yang serupa dengan ini. إذا كنت لا تؤمن بها فكيف تستدل بكلامها Kalau Anda tidak percaya kepada lajnah daimah, kenapa Anda berdalil dengan perkataan lajnah daimah? وأنا أفترض أنك تؤمن بها وتستدل بكلامها مؤمنا بها Kalau saya meyakini Anda ber, ber- percaya dengan perkataan lajnah daimah dan eh, yakin dengan perkataan lajnah daimah, فهل هي على صواب في كل ما تقول في كل زمان ومكان apakah dia berada di atas kebenaran dalam setiap tempat dan zamannya am annaha ala fadli musyaimati lazanah dari masyayikh kita yang bisa kadang-kadang benar atau kadang-kadang salah نحن مع احترامنا للمشايخ الأربعة في اللجنة الدائمة والأئمة الأربعة من قبل نقول هم جميعا يخطئون ويصيبون kami bersama ihtiram kami hormatnya kami kepada lajnah daimah dan imam-imam kita, tapi kita berkata bahwa mereka bisa salah dan bisa benar. لكن الفرق بين نظرتنا نحن له- لهذه اللجنة الفاضلة والفرق بين أولئك ونظرتهم لهذه اللجنة الفاضلة Akan tetapi pandangan kami ada perbedaan pandangan kami terhadap lajnah daimah yang mulia dengan pandangan mereka terhadap lajnah daimah. أن الأصل في هذه اللجنة الفاضلة أنها على العلم والصواب والسنة bahwa أصل mereka dibangun di atas الحق di atas ilmu dan sunnah Al-Quran dan sunnah بينما أولئك ينظرون إليها نظرة سوء ظن di mana perbedaannya dengan mereka mereka memiliki pandangan yang buruk sangka ونظرة تشكيك وتشكك pandangan keraguan-raguan وهذا وحده كاف في بيان الفرق بيننا وبينهم Ini saja merupakan penjelasan yang cukup perbedaan antara kami dengan mereka. وقد أجبته في تلك اللحظة قائلا Dan saya telah menjawab pada kesempatan itu juga اللجنة الدائمة حذرت من بعض من كتابين من كتبي في ستة مواضع من هذين الكتابين bahwa Lajnah Daimah itu membantah, memberikan dari dua kitabku dalam enam tempat. ومجمل هذه المواضع الستة في صفحة ونصف Globalnya adalah dalam eh, satu halaman setengah. فقلت له هل قرأت تردي على اللجنة في أكثر من 1300 صفحة Dan saya berkata, apakah Anda sudah membaca bantahanku lebih lebih banyak dari 300 halaman? فقال لم أقرأ 1300 halaman? فقال لم أقرأ Dia berkata saya tidak men, saya, saya belum menjauh, belum membaca. ثم قال بعدها Kemudian dia berkata setelahnya, يعني أنت لم ترجع Anda tidak kembali, tidak rujuk. قلت له لم أرجع لأنني على الحق Saya berkata saya tidak kembali karena saya di atas al-haq. وأنا أقول الآن وقد قلتها في ذلك المجلس ولكن سريعا Saya berkata sekarang dan saya sebenarnya sudah berkata di majelis tersebut dan dengan cepat. عمليا اللجنة هي التي ترجعت Secara amali justru lajnah daimah yang rujuk dari pendapatnya. وبخاصة الشيخين الفاضلين مفتي عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان Secara khusus dua syekh yang mulia yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Shalih Fauzan. فقد كتب الشيخان الفاضلان مقدمة لرسالة ماجستير dua syekh ini telah memberikan uh, mukaddimah bagi risalah magister بعنوان dengan judul Al-Jarir Saudaraku Siman Sakida, mohon maaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terputus koneksi kajian kita bersama Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Hafirullah bersama Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi Hafirullah yang menerjemahkan. Kami akan coba untuk kembali mendapatkan koneksi audio dan video dari kajian bersama beliau di kesempatan pagi menjelang siang hari ini setelah jeda berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا Roja menebar cahaya sunnah. يقول الذي يرفض البحث ويرفض النقاش ويتعلل بشبهات واهيات Dan saya berkata, orang yang menolak eh, nikos, menolak eh, diskusi dan eh, dan syubhat وهيات يعني ضعيفة su- dan, dan memakai syubhat yang lemah, هو فعلا جاهل ini merupakan kebodohan. ولئن لم أصفه بأنه جاهل في ذلك المكان فأنا أقولها الآن أنه جاهل Dan walaupun waktu itu saya tidak mengatakan dia itu bodoh dan saya sekarang katakan dia itu bodoh. وبالتالي فالأمر في هذا الباب يجب أن ينظر إليه من طرفين. Harus dilihat perkaranya dari dua sisi. أولا كلمة جهل وجاهل من حيث أصل إصدار الكلمة perkataan kebodohan dan orang bodoh. والأمر الثاني أن المعرض عن قبول الحق والرافض للنقاش هو فعلا جاهل لو كان ذا علم ولا أقول لو كان عالما لو كان ذا علم لقبل النقاش وجلس وواجه kalau dia punya ilmu saya tidak berkata dia orang berilmu kalau dia punya ilmu ni saya dia mau duduk dan menerimanya ثم العجب أنه بنى على هذا التحريف لكلمة ما هو أدهى وأمر Kemudian dia memang, memakai perkataanku ini yang dia rubah kepada sesuatu yang lebih pahit. Fakal, hal هذه من أخلاق الشيوخ أن يقول لي جاهل؟ Apakah ini termasuk akhlaknya syekh kata kepada wahai si bodoh? Fakul, نعم هي من أخلاق الشيوخ بل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Saya katakan ya ini merupakan ahlaknya syuyuh dan dari ahlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad thabata fi sunnah sahihah لا datang dalam sunnah yang sahih. أن النبي عليه wasallam kana jalisan ma'a مع الصحابة في مجلس. Bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya dalam sebuah majlis. Faqama فقام أحد الصحابة an al jannah kayfa takhruj min al ashjar. Salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang buah surga bagaimana keluar di e, pepohonan itu. min Maka para sahabat yang lain tertawa. Faqala an alaihi salatu "Mimma tadhakun?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kenapa kalian tertawa?" Min jahilin yas'alu 'aliman? Dari orang yang bodoh bertanya kepada orang yang alim, فهذا اللفظ نفسه قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام berarti وهو خير مني في من هو خير منه Perhatikan bahwa lafaz ini telah keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau lebih baik daripadaku dan lebih baik daripada dia. لكن هذه مصيبة أهل الأهواء Akan tetapi ini musibahnya ahlul ahwa. وبخاصة إذا كانوا جهلاء Lebih khusus kalau mereka adalah orang-orang yang bodoh. وبخاصة إذا كانوا فوق هذا وذاك من المتصدرين الرؤساء Lebih khusus lagi di atas hal ini adalah orang-orang yang suka em, memberikan fatwa. ومن العجيب أنه في المقام نفسه الذي أنكر عليه كلمة جاهل بغير حق Dan dalam makom itu juga yang merupakan sesuatu yang aneh yang dia berkata tanpa yang tanpa hak. إلا أنه يقول عني أنني عميل للدولة Dia berkata bahwasanya aku adalah eh, amilnya daulah. فهل هذه أخلاق المسلمين ولا أقول أخلاق الشيوخ Maka apakah saya katakan ini ada ahlaknya? Apakah ini ahlaknya syuyuh? أن يتهمني بالعمالة الذي آه، التهمة التي تتضمن الخيانة menuduhku sebagai uh, amilnya daulah لذلك أنا أقول حكاية هذه الفرية يكفيني عن أن أردها وأن أنقضها وأن أنواقشها Dengan ini maka ini merupakan cukup bantahan dari saya untuk membatalkan eh, tuduhannya. هذا مجمل ما جرى مع هذا المناقش أو هذا الف... الذي هرب من النقاش وتهرب Inilah secara global apa yang eh, terjadi dari diskusi antara saya dengan yang lari yang kabur tadi ومجمل ما كتبه على بعض مواقع الانترنت من آه، مشاهداته أو من روايته لما جرى بيننا في ذاك المجلس dan bantahan secara global dari apa yang dia tulis dari di internet dari apa yang terjadi di majelis tersebut dari kedustaan. وهو كما كان مبطلا في الأولى كان مبطلا في الثانية Dia sebagaimana membatilkan yang pertama, dia pun membatilkan batil yang ke- dalam yang kedua. ومع ذلك أنا أقول لإخواني الأندونيسيين جميعا Dan saya berkata kepada saudara-saudara Indonesia, إن وجود هذا الخلل في هذا الشخص sesungguhnya eh, khalal yang ada pada orang tersebut لم يؤثر في نفسي وفي نظرتي لبقية المجالسة مع عدد أكبر وأفضل منه tidak berpengaruh kepada perhatian saya dan eh, sifat sikap saya kepada sisanya dari selain dia. فكما قلت لم أجد إلا الطلب طلب العلم وتطلب الحق Dan eh, selain dia, seperti saya katakan, tidaklah men- didapatkan kecuali ingin mencari kebenaran, والتجاوب مع الحق saling menjawab والوقوف مع الدليل dan berdiri di atas dalil, والنفسية الطيبة Ji- jiwa yang baik. بخلاف ذلك المتكبر Berbeda dengan orang yang sombong tersebut. الذي مع ذلك والله أرجو له الحق Dan bersama dengan itu demi Allah saya mengharapkan dia kebaikan. وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه إلى الحق Dan saya minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kami dan dia kepada kebenaran. فليس أحدنا أولى بالحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم Tidak ada salah pun tidak ada salah satu di antara kita yang lebih berhak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa ahaduna ab'ad 'an al-batil min ahli Quraisy al-wathaniyyin 'abadat al-asnam. Dan tidak ada antara kita yang lebih jauh daripada dalam kebatilan dari orang-orang Quraisy. Wa ومع ذلك قال الله تعالى امرا نبيه صلى الله عليه وسلم. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam قل إنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين Katakanlah saya atau kalian di atas hidayah atau dalam kesesatan yang nyata. والله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء Allah berfirman, katakan wahai ahlul kitab, marilah kepada kalimat yang sama. فلعل هذه الكلمة التي قلتها في هذا المجلس المبارك وفي هذا الصباح الطيب Mudah-mudahan kalimat yang saya ucapkan dalam majlis yang mubarak ini تبلغ هذا الأخ bisa sampai kepada orang ini ke saudara ini atau tablughu atba'ahu wa ashabahu atau bisa sampai kepada para pengikutnya mimman adhunnuhum khairan minh yang saya sangka lebih baik daripada dia an yuballighuhu hadzal khair untuk menyampaikan kebaikan ini wa an yanqulu lahu hadhihi ar dan untuk menyampaikan maksud yang baik ini wa an yadhkuru lahu hadzal du'a dan untuk eh, men- mendoakannya وهذه الدعوة أن نجلس من جديد في زيارة أخرى لنتباحث ونتواصى بالحق والصبر dan ajakan ini adalah ajakan nanti suatu saat bisa kita eh, eh, saling menasihati lagi dalam al-haq dan kesabaran أما التهرب من المجالس واللقاءات adapun lagi dari majlis dan pertemuan والاختباء وراء الشبهات والكلمات الخاويات dan bersembunyi, bersembunyi di atas di, belakang subhat dan kalimat-kalimat yang kosong فهذا لا أرضاه لنفسي Maka ini saya tidak ridho bagi diri saya sendiri. Dan tidak ridho bagi saudaraku. Walaupun saya menyelisihinya dan dia menyelisihi saya. akhiran. Dan saya katakan. Illa bima allamana iyyahu Rasulul Islam alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kami. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah Rabb Jibril, ya Rabb, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil. Ihdina lima من الحق بإذنك Berikanlah kami hidayah dari apa yang diperselisihkan kepada al-haq dengan izin engkau. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada yang kau siapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. طيب Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian nasihat yang disampaikan Fadilat Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah taala terkait dengan nasihat dan tausiah yang bermanfaat bagi setiap para pemikir takfiri dan para pendukung teroris. Semoga nasihat yang merupakan iya, ya. terbit dari kasih sayang dan persaudaraan dapat bermanfaat. Kita simak selanjutnya sesi pertanyaan bersama beliau. Pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja ada pertanyaan dari eh, pendengar. آه، يقول سائل من الشبهات آه، من من شبهات التفيريين يعني يقول بأن البلد إندونيسيا هذا بلد كافر بحجة أن أن الإندونيسيا يحكم آه، بغير ما أنزل الله فما قولكم أولا هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان Pertama, ya jawaban dari pertanyaan ini ini adalah kalam batil, perkataan yang batil yang tidak pernah Allah turunkan hujah tentangnya. ومسألة دار الكفر ودار الإسلام Permasalahan negeri Islam dan negeri kafir من المسائل الفقهية termasuk masalah fikih التي تكلم فيها العلماء المتأخرون yang ulama mutaakhirin telah berbicara tentangnya وليس مع أي منهم دليلا tidak ada satupun dalil bersama mereka وليس مع أي منهم دليل dan tidak ada petunjuk bersama mereka بل هي اجتهادات وآراء ini merupakan istihadat istihadat hasil istihadat dan pendapat-pendapat فلو سألنا هذا الذي اختار هذا القول بمجرد الهوى والتحكم kalau seandainya kami bertanya kepada orang yang memilih hukum ini hanya sekedar dengan hawa nafsu ما الدليل على أن تحكم على البلد كلها بسبب أنها تحكم بغير ما أنزل الله apa dasar dalilnya dia berhukum dengan eh, hukum di negeri ini dengan selain hukum Allah? Naam nahnu nu'azzim al-hukm bima anzal Allah. Ya, kita mengagungkan hukum apa yang Allah turunkan. Wa nara annahu wajib kita berpendapat ia merupakan kewajiban. min al-muhimmat Ini merupakan hal yang penting dari perkataan dari perkara syariat. Lakin an al-hukm bighair ma anzalallah faqat fi bab al-hudud. Tetapi sayangnya mereka menggambarkan bahwa tentang hukum Eh, berhukum dengan hukum Allah hanya dalam masalah hudud, dalam masalah hukum had. Mereka lupa tentang puasa, siya, eh, tentang solat, puasa, eh, zakat dan haji. Dan ini semua padahal ada di negeri ini. Dan ini Dan ini terjaga, tetap ada, baik di rakyat atau e, oleh hukumah oleh pemerintah. Wala na'lam baladan islamiyan yuharibu as-salah. Kita tidak mengetahui satupun negeri Islam yang memerangi salat. Atau yamna'ul masajid. Atau mencegah masjid-masjid. Atau yamna'uz zakah. Atau mencegah zakat. Atau yuharib as-siyam. Atau memerangi puasa. Atau yamna'ul hajj. Atau mencegah haji. بل لعلكم تعرفون أن أكبر بلد فيها حجاج من بلاد المسلمين هي هذه البلد bahkan antum tahu kalian tahu bahwa para haji yang paling banyak adalah dari negeri Indonesia ini. والدولة هي التي تنظم هذا وتضبطه وتهيئه وتتابعه dan negeri yang mengatur ini semua وهذا لا يعفيهم من الخطأ والنقص الذي أشرنا إليه tentunya kita meyakini tetap ada kesalahan pada ada dalam negeri ini لكن فرق بين أن نقول كفر tapi berbeda dengan uh, kita berkata dia adalah kafir وبين أن نقول نقص ومعصية dengan kita mengatakan bahwa negeri ini kurang dan ada kemaksiatannya كما أن الفرد المسلم عنده طاعة ومعصية sama seperti individu muslim bahwa dalam individu muslim ada ketaatan dan ada kemaksiatan كذلك الهيئات الاعتبارية والحكومات والمؤسسات عندها طاعة وعندها معصية begitu juga hayat dan uh, pemerintahan juga yayasan-yayasan ada ketaatannya dan ada kemaksiatannya فالذي يقول هذه بلاد كفر ليس معه أي دليل إلا الرأي المحض Orang yang mengatakan bahwa negeri ini kafir tidak memiliki dalil melainkan hanya ra'yu hanya semata ra'yu. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah لما سئل عن بلدة ماردين ketika ditanya tentang negeri Maridin وهي البلدة التي كان فيها الحكم مركبا negeri yang di dalamnya ada hukum yang tersusun dari beberapa hukum. فكان الحكم فيها غير إسلامي والشعب مسلما Hukum di dalamnya hukum yang bukan hukum Islam tetapi masyarakatnya muslim. لم يقل هذه دار كفر Dia tidak mengatakan ini negeri kafir, وإنما قال هذه دار مركبة tetapi dia mengatakan ini negeri murakkab والثمرة أنه عاملها معاملة الدار المس- الإسلامية dan tetap muamalahnya seperti muamalah dar Islam. هذا ملخص يعني سريع جدا حول الجواب عن هذه الشبهة الواهية. Ini jawaban yang ringkas dari syubhat yang e, lemah tersebut. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض نعم معنى هذه الآية هو نفسه معنى الآية الأخرى الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم معنى آية yang mulia ini sama seperti makna firman Allah Subhanahu wa taala bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah nasib diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa وعد أهل الإيمان والعبادة الصحيحة Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada ahlul iman dan yang beribadah yang dengan ibadah yang benar an yaj'al lahum al-manzilata fil ard menjadikan mereka kedudukan yang tinggi di muka bumi was fiha tabat di atas muka bumi wal amna laha keamanan di atas muka bumi wa hadha aidan yushiru ilayhi nass qur'aniyun akhar Ini juga diisyaratkan oleh nas Quran yang lain. Yasifullah Ta'ala yasifullah Ta'ala fihi ahlul iman. Allah mensifati ahlul iman tentangnya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang-orang yang apabila kami kokohkan mereka mereka menegakkan salat. Lidzalik hadhihi hibatun min Allah wa minnatun min Allah wa tawfiqun min Allah. Ini merupakan hibah dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. La yakun bil ghadr tidak dengan pengkhianatan wala yakun bitaqtil al-a'ma tidak dengan membunuh orang-orang yang buta wala yakun bitafjir tidak dengan mengebom wala yakun bikhianat al-uhud dan tidak dengan mengkhianati perjanjian wala yakun biqatl al-muslimin tidak dengan membunuh kaum muslimin wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la zawalu ad-dunya ahwanu 'inda Allah min qatl rajul muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh satu orang muslim. طيب. يقول السائل آه، أليس قول الله تعالى أليس قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله آه، فهو أنزل الله آه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني أليس هذا آه، نص على كفر من حكم بغير ما أنزل الله أنا أقول نعم ولا saya saya berkata iya juga tidak أما أنه نعم ada فلأن فيه لفظ الكفر adapun perkataan iya karena di dalam di dalamnya adalah lafaz kufur أما أنه لا adapun per- eh, tidak فلسببين اثنين karena dengan dua sebab الأول sebab yang pertama أن الكفر كفران فإنه كفر ينقل عن الملة ومنه كفر لا ينقل عن الملة kekafiran ada dua yang pertama kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari millah dari Islam والسبب, dan yang kedua kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam والسبب الثاني sebab yang kedua أن تخصيص الآية بالحكام باطل penghususan ayat terhadap para pemimpin kepada penguasa ini merupakan kebatilan فالآية في كل من حكم بكل ما حكم ayat ayat ini secara umum berbicara kepada siapa saja yang berhukum dan hukum apa saja وتخصيصها في الحاكم باطل penghususannya kepada pemerintah kepada hukumah ini merupakan kebatilan لذلك كلمة أو حرف من وحرف ما في اللغة العربية يفيدان العموم oleh karena itu huruf man dan ma dalam bahasa Arab memberikan makna umum طيب يقول السائل هل صحيح هناك من يقسم العلماء إلى القسمين علماء جهاديون وعلماء كتب هذه قسمة باطلة Ini pembagian yang batil. Al-ulama ulama. Ulama adalah ulama. Waktu ilm wal kutub, waktu ilmi wal kutub. Waktu untuk ilmu dan kitab itu adalah waktu ilmu dan kitab. Wa waktu jihad wa muqatalat al-a'da' huwa waktu jihad wa muqatalat lil-a'da'. Waktu ketika berjihad dan memerangi musuh dia maka inilah waktu berjihad dan merangi musuh. Syekh Islam Taimiyah kana ala ra's alladziina qatalu at-Tatar Syekhul Islam Taimiyah adalah pemimpin ketika berperang melawan Tatar. Wa kana a'zam man al-kutub fi ar-radd 'ala al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah wa الجهمية min al من ad-dallah. Dan dia memiliki kitab dan orang yang paling uh, besar dalam membantah فرقة فرقة yang sesat. Lakin ba'd an-nas لكن lam yafhamu al-jihad al-fahm al الحق Tetapi bagi sebagian manusia yang tidak memahami jihad dengan pemahaman yang benar, قسم العلماء بحسب نظرته الباطلة هذه membagi ulama sesuai dengan pandangannya yang batil ini. وإلا لو كانوا علماء حقيقيين في وجهة نظر هذا الذي قسمهم Kalau ulama ini benar menurut pandangan mereka, لكانوا هم الأدرى عنده بوقت الجهاد ووقت الكتب maka tentunya lebih tahu tentang waktu jihad dan waktu kitab. Lakinnahu arada bihadhihi al-qismah at-tashkik bi ulama al-kutub. Akan tetapi Pembagian ini mereka inginkan dengannya untuk ah. memberikan keraguan kepada ulama kutub. Ala hasab taqsim sesuai dengan pembagiannya. Wahum ahlul ilm bil haq wa haq. Padahal mereka adalah ahlul ilmi yang hak dan mengetahui dan paling mau tentang hak. ثم وصف من ليسوا بعلماء أنهم علماء جهاديون أو مجاهدون. Kemudian mensifati yang orang-orang yang sebenarnya bukan ulama disifati dengan ulama jihadi. لمجرد أنه وافقهم ووافقوه في النظرة الخاطئة إلى الجهاد. Hanya sekedar sesuai dan sepakat dalam pandangan mereka dalam masalah jihad. ولو سألناهم لو سألنا هذا الشخص أو هذه الفئة سموا لنا علماءكم المجاهدين أو الجهاديين لن يستطيعوا Dan seandainya kami bertanya kepada mereka, بينما لو sebut- سأ... sebutkan ulama-ulama kalian yang yang dimaksud dengan ulama jihad itu, بينما لو سألنا عن العلماء الذين وصفهم للتشكيك بعلماء الكتب mereka tidak bisa menjawab. Tetapi kita, ketik yang dituduh dengan ulama kutub, لقلنا وبكل وضوح وصراحة الشيخ الألباني الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين الشيخ العباد الشيخ الفوزان وهؤلاء العلماء misalnya kita bisa menjawabnya yaitu para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan Syekh مشايخ الشيخ العثيمين الشيخ مقبل من هذه الوادي الشيخ العباد مقبل من هذه الوادي دان Syekh Abdul Muhsin al وهم جميعا عندنا على علمهم وفضلهم نقبل منهم ونرد Mereka semuanya di atas ilmu kita menerima dan kita bisa menolaknya. Kama qala Imam Malik. Sebagaimana berkata Imam Malik, "Ma minna illa raddun mardudun alaihi illa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada di antara kita melainkan bisa diterima perkataannya atau ditolak perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ah, ya. Ada pertanyaan? Mohon, mohon nas- nasihat eh, dari Syekh bagaimana sejatinya manhaj salaf dalam melihat penyimpangan kepada para pemimpin sehingga kita tidak sadar dalam bertindak. Yani eh, yaqulu sa'il ma mawqifuna eh, hina nara al-akhta eh, al-hukam in- inda manhaj salaf. موقفنا من أخطاء الحكام في منهج السلف مبني على أمرين Sikap kita dalam melihat eh, kesalahan para pemimpin menurut manhaj salaf terbangun di atas dua perkara. أن نناصحهم في السر فيما نقدر عليه Kita menasehati tetapi nasihat dalam sir yakni bersem- eh, sembunyi-sembunyi dalam sesuatu yang kita sanggup. وأن ندعو لهم بالصلاح Kita mendoakan mereka untuk doa kebaikan. وأن نكون دعاة ناجحين في المجتمع kita menjadi para dai yang sukses di tengah-tengah masyarakat hatta yakuna al as-salih 'aunan lahum fi iqamati syariah sehingga menjadi masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik bisa membantu mereka para pemimpin para hukam dalam masalah yang baik amma munawatuhum wa sabbuhum wa shatmuhum wa muqatalatuhum wa muhawalat wa اغتيالهم وتفجيرهم هذه لا illa إلا إلا سوءا ولا تزيد المجتمع illa fasadan. Adapun mencela mereka ya, kemudian e, berkhianat kepada mereka ya, maka tidaklah menambah melainkan keburukan. Ada pertanyaan wahai Fadilatul Syekh, apakah jihad yang utama di zaman ini sebagian pemuda yang semangat mengatakan man- manhaj salafi tidak mempraktekkan jihad sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آه، يقول آه، يقول سائل يا شيخنا آه، ما أفضل الجهاد في هذا الزمان يعني بعض آه، شباب السلفيين آه، يقولون نحن على منهج السلف لكن لا يطبقون الجهاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يقولون ذلك لم يفهموا منهج السلف Mereka yang berkata demikian tidak atau belum paham tentang mandat salaf. Walam ya'rifu haqiqata mawaqif ulama'ina ar-rabbaniyyin fi fahm al-jihad. dan belum tahu tentang sikap-sikap ulama kita ulama rabbaniin tentang uh, jihad. Wa ana asalu su'alan fihi al-jawab ala hadhihi al-mas'alah. Saya bertanya tentang uh, saya bertanya di dalamnya ada jawaban dari permasalahan ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fatrah al-makkiyah hal jahada ahadan aw qatala ahadan? Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di fatrah Makkiyah apakah Nabi berjihad dan menyerang atau um, membunuh seseorang? Al-jawab al-badahi min adami mujahadatihi wa muqatalatihi. Kami bertanya, apa sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berjihad di Fatrah Makkiyah tersebut? Al-jawab al-wahid li'annahu wa as-sahabata ma'ahu mustad'afun. Jawabannya adalah jawaban yang uh, jawabannya adalah karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam kondisi yang lemah. Wa ya'rifu kullu aqil dan setiap akil, setiap orang yang berakal mengetahui أن الفترة الحالية في التي تعيشها منذ قد أقول قرون نحن فيها أضعف وأشد استضعافا من الفترة المكية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم Kami berkata bahwa zaman sekarang ini, saya berkata bahwa keadaan kita sekarang bahkan e, sejak beberapa kurun yang lalu, yakni abad-abad yang lalu, kita dalam keadaan yang bahkan lebih lemah daripada keadaan e, di zaman Nabi dan para sahabat di Fatro Makiyah. yuqal kana mizan quwa mutaqariban. Sebagaimana dikatakan, timbangan kekuatan pada saat itu berdekatan ya, tidak jauh khail wa saif wa sikin wa hajar wa syajar uh, ada ada uh, kuda kemudian pedang ada batu dan uh, pepohonan ada pisau بينما اليوم هنالك قنابل نووية وهنالك طائرات وهنالك أقمار صناعية وهنالك جيوش متطورة sedangkan sekarang ya ada pesawat-pesawat, kemudian ada uh, Allah Subhanahu wa taala kami mohon maaf koneksi hubungan kami terputus dan kita akan simak kembali sesi tanya jawab dalam pembahasan atau nasihat yang bermanfaat untuk para pendukung teroris dan juga kaum muslimin yang memiliki fikrah khawarij semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan sunnah yang hakiki dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman dan sesuai juga apa yang disampaikan oleh para penuntut ilmu yang meniti jalan manhajus salaf bahwasanya kewajiban bagi kita adalah untuk beramal dan berilmu dan juga untuk meniti jalan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang telah mempraktekan jihad yang hakiki atau jihad yang sebenarnya sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak kembali jawaban berikut ini. ويفعلون ما هم غير قادرين عليه ولا مأمورين به من المقاتلة والمجاهدة والمصاولة tetapi mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak sanggup atasnya, yakni dari jihad dan berperang melawan musuh. يا سلام شيخ يقول أحدهم في إحدى الشبكات الأخبارية آه، ونقلا ينقل عن عبد العزيز بن بسر الرجحي في مقالة لأخبارك بين المحقق السابق أنك سارق عن عن علماء المتقدمين وأيضا آه، أنك تقدم على ابن تيمية رحمه الله وأنت تحرف كلام العلماء وأيضا أنت تهمل مسألة الحكم بما أنزل الله كل ذلك يعني كلام مرسل ملقا على عواهنه ترجم Ya, Nah, ترجم السؤال أولا ترجيب سؤال Ah, benar langsung aja, betul. Iya. Silakan. Enggak, berlaku Hmm? baca. Ya. Syekh berplagiat kemudian Iya. Eh, para pemirsa ada tuduhan yang keji terhadap Syekh Ali Hasan ya bahwasanya eh, seperti yang disebutkan di internet si Ali Hasan itu me, seperti yang ditulis oleh eh, salah satu dari kelompok mereka bahwa adalah eh, murid eh, dia dikenal sebagai plagiator kemudian eh, dia beliau dituduh bahwa beliau eh, men, men, mencuri artikel ya eh, yang berjudul Bainal Muhakkik Wasarik ya di situ dijelaskan eh, bahwa Syekh Hasan melakukan plagiat atas karya ulama pendahulunya ini tuduhan dari Abdul Aziz bin Faisal Ar-Rajihi dalam artikelnya ma- maaf yang berjudul Al-Farik Bainal Muhakkik Wasarik dan eh, beliau menjawab ini adalah eh, kif ijabatukum أنا سأجيب هذه نعم. كلها شبهات واهية وكلها قديمة وقد رددت على ابن فيصل هذا آم، في منذ حوالي سبع أو ثمان سنوات في مقال مطول في الإنترنت Ya, ini perkataan yang lemah dan subhat yang batil dan saya sudah menjawabnya kata Syekh ya sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu di internet. فهؤلاء كالتاجر المفلس يبحثون في الدفاتر القديمة mereka seperti tajir ya, seperti pedagang yang bangkrut, mencari-cari kesalahan dari eh, apa tulisan-tulisan yang telah lama, telah dahulu. Walau kanu yuridun al-haq, laqara'u ar-radd kama qara'u an-naqd. Seandainya mereka menginginkan al-haq, niscaya mereka membaca eh, bantahannya seperti mereka membaca e, lakinnahum yanzurun bi'ain wahidah. tapi mereka melihat dengan satu mata. Amma kalimat sariq Adapun pernyataannya eh, pencuri, fahuwa taban yaqsid as-sariqah al-ilmiyah. Maksudnya adalah eh, taban dia maksudnya adalah eh, pencuri dari sisi ilmiah. Walaysa as-sariq ay sariqah min naw' akhar. Bukan eh, pencuri harta. Wa افتراؤه في موضوع السرقة العلمية مبني على كذبة Eh, tuduhannya terhadap pencurian ilmiah ini adalah pencurian eh, tuduhan yang dibangun di atas kedustaan. حيث اتهمني بسرقة كتاب النهاية للإمام للأثير di mana dia menuduh aku aku mencuri atau saya mencuri eh, eh, artikel dari kitab Ibnu Athir yakni kitab An-Nihayah وليس ذلك بصحيح أصلا dan secara asal ini tidak benar فالكتاب لي لم أدعي أني محققه ولم أدعي أني مؤلفه ولم أدعي أنني ناشره saya tidak mengatakan bahwa saya yang mentahkiknya dan saya tidak mengatakan bahwa saya yang menulisnya dan saya tidak mengatakan bahwa saya yang me- eh, menyebarkannya وإنما قام بذلك مجموعة من طلبة العلم tetapi yang melakukan adalah sekelompok dari para penuntut ilmu وأنا كتبت لهم تقديما على ما قاموا به dan saya menulis uh, kata pengantar atas apa yang telah mereka lakukan. Bagaimana dia berkata saya ini muhakkik, yakni pentahkik kitab sedangkan saya bukan pentahkik kitab. Akan tetapi ini adalah adat kebiasaan hawa eh, pengikut hawa nafsu dahulu dan sekarang. Ya'khudhuna an-nas bi adna syubuhat Mereka membawa manusia mengiring manusia dengan subhat yang paling hina, paling rendah. وأما ادعاء تحريف كلام العلماء أو تحريف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Adapun tuduhan merubah-rubah perkataan ulama, perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, فهذا كلام أيضا باطل ورددت عليه ثلاث مرات وليس مرة واحدة dan ini merupakan perkataan yang batil dan setelah membantahnya tiga kali, bukan sekali saja saya bantah. وآخر رد عليه قبل سنة ونصف Eh, bantahan yang per, eh, yang terakhir sebelum eh, satu tahun eh, satu tahun setengah yang lalu, sat- satu setengah tahun yang lalu, في كتاب لي بعنوان saya punya bantahan kitab dengan judul الحجة القائمة Al-Hujjah Al-Qa'imah في نصرة اللجنة الدائمة fi Nusratil Lajnah Ad-Daimah. والنصرة ها هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما Pertolongan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu, baik yang zalim atau yang terdolimi. وقد اتبعت في تأليفي لهذا الكتاب طريقة فريدة جديدة Saya menggunakan cara yang eh, baru. حيث صورت نصوص الكتب تصويرا Saya memfotokopi eh, nas kitabnya betul-betul saya fotokopi. ولم أنقلها طباعة Eh, tidak saya eh, nukil dari secara eh, tercetakan. ثم طلبت المدعين بإثبات الدعوة Kemudian saya minta kepada orang yang menuduh saya untuk menetak, menuduh saya untuk mendatangkan dakwahannya. يقولون أنت حرفت كلام ابن تيمية Mereka berkata, Anda telah merubah-rubah perkataan Ibnu Taimiyah. فأتيت بصورة كلام ابن تيمية saya datangkan perkataan Ibn Taimiyah وبصورة نقلي عن ابن تيمية dan eh, eh, perkataan yang ternukil dari uh, Ibn Taimiyah من غير أن يكون ذلك كتابة أو يعني طباعة جديدة بل هي صورة طبق الأصل Tidak ada cetakan baru, tetapi ini adalah eh, gambar yang sesama seperti asalnya. ثم خاطبت كل عاقل أين الفرق المدعى والمزعوم Kemudian saya berkata kepada setiap orang yang, berak, yang berakal, di mana tuduhan eh, yang diklaim tersebut. لكن إذا كان ذلك كله مبنيا على الدعاوى والتهم والشبهات ماذا ستكون النتيجة وماذا سيكون الجواب Tetapi kalau ini dibangun di atas eh, tuduhan-tuduhan, tuduhan-tuduhan semata, maka apa hasilnya dan apa jawabannya? أما الزعم الذي تضحك منه الثكالة كما يقال في لغة العرب الثكالة الثكالة هي المرأة المفجوعة بولدها مفجوعة يعني التي مات ولدها آه. وحزنت بسببه آه. yeah. <laughs> Adapun e, tuduhan seperti wanita yang ke, kehilangan atas kematian dari anaknya, فأنا أقول إلى ماذا يدعو الذي يسافر في تعليم الناس الدين في كل سنة خمس أو ست مرات في بلاد شتى في الشرق والغرب أقول إلى ماذا إلى ماذا يدعو الذي يسافر في تعليم الناس الدين في كل سنة أكثر من عشر مرات في الشرق والغرب Hmm. Eh, Saya katakan, ya, apa yang disampaikan tentang seseorang yang ber- melakukan safar, ya, untuk mengajarkan manusia ke sebuah negeri, ya, lebih daripada ser- 10 kali. هل ندعو للفسق والفجور والجهل والويل والثبور أم ندعو إلى قال الله وقال الرسول Apakah kita mengajak manusia kepada kerusakan, kepada maksiat, kepada ke- perbuatan fajir, atau kepada mengajak manusia kepada firman Allah Taala dan kepada sabda Rasulnya? ومئتين وعشرين كتابا ومؤلفا ما بين رسالة ومجلد ومجلد ماذا كتبنا فيها وماذا دعونا الناس من خلالها مئتين مئتين وثلاثين كتابا كلها مطبوعة إلى ماذا دعونا الناس في الكتب إلى الهوى إلى الفسق أم إلى الرسول إيه. lah lebih tulisan 230 lebih tulisan ya e, mengajak manusia kepada qala Allah dan qala ya ini bukti bahwasanya tidak mengajak kepada azir dan maksiat wa alafud dururat wal fatawa wal maqalat ila madha alaysa ila ma anzal Allah fahal ma anzal Allah apakah dakwah yang disampaikan tadi maksudnya eh, yakni dakwah kepada e, orang tersebut وإن أنه لا يقصد بالحكم ما أنزل الله إلا تكفير الحكام كيف هو يقول أني لا أنزل الله لأنه بنى تصور إيه، tidak berdakwah dengan makna hukum uh, hukum uh, definisi yang